alaihi wasallam dengan kita mengenal jalan Islam dan berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kepada hamba-hambanya yang beriman di muka bumi ini. Tentu saja nikmat yang terbesar adalah nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan beliau diutus berarti sempurna petunjuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, <clears throat> "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi" wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah Sungguh Allah telah melimpahkan anugerah yang besar kepada orang-orang yang beriman. Sungguh Allah telah melimpahkan anugerah yang besar kepada orang-orang yang beriman. Dengan apa? Dengan Allah mengutus kepada mereka seorang rasul yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan mereka sendiri yang Allah jadikan Rasul ini tugasnya membacakan kepada umatnya ayat-ayat Allah. Wa yuzakihim dan membersihkan mereka, membersihkan hati mereka, membersihkan akhlak mereka membersihkan jiwa mereka dari kotoran-kotoran yang menghalangi ketakwaan kepada Allah. <clears throat> Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan hikmah yaitu sunnah. <clears throat> Ini disebut sebagai apa? Nikmat yang terbesar. Makanya ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, Hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhihi ummah. <clears throat> Ini merupakan sebesar-besar nikmat <clears throat> yang Allah Subhanahu limpahkan kepada umat Islam umat ini. Dengan apa? Dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> untuk menjelaskan petunjuk yang terang yang akan menyampaikan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling berbahagia dimudahkan untuk meniti jalan menuju surga adalah orang yang berpegang teguh dengan petunjuk yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dari sahabat yang mulia Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannati wa yubaidukum 'anin nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Dari perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri kalian ke sorga. Memudahkan untuk jalan menuju sorga. Dan menjauhkan kalian dari penyimpangan neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kalian kepada kalian dalam Islam ini dalam petunjuk yang dijelaskan atau dipraktekkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya <clears throat> kalau kita ingin mengetahui bagaimana jalan menuju sorga, <clears throat> maka jalan menuju sorga adalah jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan atau yang dijelaskan pada wahyu yang diturunkannya kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan menuju sorga adalah belajar petunjuk Allah, belajar ilmu agama dengan pemahaman yang benar. Inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> dalam hadis yang kita kenal bersama, hadis sahih riwayat Imam Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, <clears throat> sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mencari ilmu, belajar petunjuk Allah yang menyampaikannya ke sorga. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka dengan upayanya menempuh jalan menuntut ilmu ini, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab beliau Al-Mu'inu ala tahsili adabil ilmi wa akhlaqil muta'allimin di dalam hadis ini terdapat kaidah besar dalam Islam al jazau min jinsil amal balasan dari jenis perbuatan orang yang menuntut ilmu dia berusaha mencari jalan keselamatan maka Allah balas sesuai dengan apa yang dicarinya sahalallahu lahu bihi ilal jannah Allah mudahkan baginya jalan menuju sorga. <clears throat> di dunia dan di akhirat. Di dunia ini Allah akan bimbing dia selamat dari penyimpangan. Allah akan luruskan akidahnya ketika ada yang menyimpang. Allah akan luruskan niatnya. Allah akan jadikan dia jika berbuat salah diberi taufik untuk bertobat terus sampai di akhirat. Rintangan-rintangan atau peristiwa-peristiwa dahsyat dengan izin Allah dia akan lalui sampai yang terakhir dia akan meniti as-sirat, jembatan di permukaan neraka jahanam yang kemudian dia akan sampai masuk ke dalam sorga dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sorga itu kita masuki dengan hidayah dari Allah. Semoga Allah jadikan kita semua sebagai penghuni sorga ucapan penduduk neraka, penduduk sorga ketika masuk ke dalam sorga apa? Yang dinukil dalam Al-Quran. وَقَالُوا الْحَمْدُ hadana الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ laula an hadana Allah. mereka, penduduk sorga mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah, petunjuk kepada kami untuk bisa meraih sorga. Dan sungguh kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena petunjuk dari Allah. Jadi jalan menuju surga itu Allah yang miliki. Dan dia yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Orang-orang yang dipilih untuk bisa menerima petunjuknya. Untuk bisa menerima keindahan Islam menerima nikmatnya melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan dalam Al-Quran orang-orang yang mendapatkan hidayah adalah yang terbuka hatinya menerima Islam, menerima petunjuk yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan petunjuk kepadanya, Allah jadikan lapang dadanya terbuka menerima Islam. Lapang artinya menerima dengan gembira, senang, bukan terpaksa. Ini ciri-cirinya orang yang dapat hidayah. Dia menerima Islam gembira dan dia mengikutinya. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki dia tersesat, Allah akan jadikan dadanya, hatinya tertutup dan sempit. Haraj berat menerima Islam seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Inilah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, Jangan pisahkan diri kita dari majelis ilmu. Jangan pisahkan diri kita dari majelis ilmu. Inilah sebabnya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati majelis pengajian sebagai taman-taman sorga. Inilah gambaran sorga, sebab untuk masuk sorga di akhirat nanti. Dalam hadis riwayat Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda bagaimana? Hasan riwayat Tirmidzi Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman sorga, bersenang-senanglah padanya. <clears throat> Kila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Ada yang bertanya, apa itu taman-taman sorga wahai Rasulullah? Qala hilaku dzikri. Rasulullah SAW bersabda, taman-taman sorga adalah majelis-majelis pengajian. Makanya, Selama kita berpegang teguh, selalu ada kemauan belajar petunjuk Allah, maka berarti selama itu pula kita tetap menempuh jalan keselamatan. Kita akan selalu terbimbing dengan petunjuk Allah. Selama kita masih menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Selama kita mau menghadiri kajian-kajian yang dibahas padanya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, pemahaman para ulama ahlu sunnah wal jamaah, berarti kita terus meniti jalan keselamatan. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah asar yang sahih pernah memberikan nasihat bahwa manusia itu ada tiga golongan dan tidak lebih dari tiga golongan. Apa kata beliau? An-nasu salasatun. Manusia itu ada tiga golongan. Golongan yang pertama yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Fa'alimun rabbaniyun. Orang yang berilmu Orang yang memahami petunjuk Allah dan mendidik manusia di atas petunjuk tersebut. Tentu mereka yang paling tinggi kedudukan dalam hal ini adalah para para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Alimun Rabbani. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Golongan yang kedua, orang yang belajar agama yang dia itu di atas jalan keselamatan. Coba antum perhatikan, indah sekali bahasanya. Orang yang belajar agama yang dia itu selalu meniti jalan keselamatan. Berarti selama dia belajar peluangnya untuk selamat insya Allah lebih besar. Muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar yang dia meniti jalan keselamatan dan ketiga adalah orang yang celaka. Hamajun ro'a orang-orang yang tidak punya nilai, orang-orang yang sangat rendah. Tidak ada perhatian dengan ilmu. <clears throat> Tidak ada perhatian untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki imannya, memperbaiki keyakinannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini falamma zagu azadallahu qulubahum Ketika mereka berpaling maka Allah sekalian palingkan hati mereka. Mereka tidak mau kemuliaan maka Allah tidak berikan kemuliaan kepada mereka. Coba lihat. <clears throat> Begitu mulianya jalan menuntut ilmu. Makanya di sini Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Ke surga dengan jalan menuntut ilmu, tema kita di kajian malam hari ini ini adalah tema yang sangat sesuai dengan kenyataan. Sorga itu ada jalannya. Dan jalannya adalah jalan yang lurus. Cuma satu. Sedangkan jalan-jalan yang menyimpang itu berbilang dan banyak jumlahnya, banyak macamnya. Kita pernah dengar sebuah hadis yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang sahih Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata "Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih thumma qala hadza sabilullah mustaqima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu satu hari beliau membuat satu garis lurus di depan kami, di depan para sahabat. Kemudian beliau bersabda, "Inilah satu-satunya jalan Allah yang lurus." Thumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Setelah itu Rasulullah SAW membuat garis-garis lain di samping kanan dan kiri jalan yang lurus tadi. Thumma qala. Kemudian beliau bersabda, Hadhihi subulun laisa min hasabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. <coughs> Inilah jalan-jalan yang menyimpang. Banyak jumlahnya, bermacam-macam bentuknya. Banyak modifikasinya. Laisa minha sabilun pada masing-masing dari jalan yang menyimpang ini ada syaitan yang mengajak manusia untuk mengikutinya. Masing-masing jalan yang menyimpang dipimpin oleh syaitan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun bahwasanya inilah jalanku yang lurus maka ikutilah jalan yang lurus ini dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang menyimpang sehingga kalian akan terpisah dari jalan Allah yang lurus demikianlah Allah perintahkan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa coba perhatikan setiap kita baca Al-Qur'an kalau kita dapati Allah selalu menjelaskan <clears throat> kegelapan selalu disebut dalam bentuk jamak. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Dhulumat banyak kegelapan. Menunjukkan apa? Jalan menyimpang itu banyak. Kepada an-nur. Apa artinya nur? Satu cahaya. Menunjukkan apa? Jalan yang lurus cuma cuma satu. Makanya keliru kalau orang ada yang memahami seperti pernyataannya orang-orang awam banyak jalan menuju ke Roma. Ya mungkin kalau ke Roma banyak, tapi kalau ke surga cuma satu. Salah jalan berarti menyimpang. Tidak semakin dekat, semakin jauh. <clears throat> Ini tidak benar pernyataan tadi banyak jalan menuju ke Roma. Tidak benar. Kalau jalan tersebut tidak digariskan oleh Allah, maka tidak akan menyampaikan kepada tujuan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah eh, dengar sebuah asar yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau sedang di rumah tiba-tiba datang sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu nama beliau adalah Abdullah ibnu Qais radhiyallahu taala anhu Abu Musa al Ashari dia berkata kepada Ibnu Mas'ud aku melihat perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang di masjid yang aku ingkari tapi kelihatannya baik <clears throat> akhirnya Ibnu Mas'ud datang bersama beliau ke masjid di masjid dia melihat orang-orang yang berombongan-rombongan membentuk kelompok-kelompok mereka dipimpin oleh seorang pemimpin untuk berzikir dengan hitungan tertentu yang mereka hitung dengan biji-bijian batu kerikil. Pimpinannya ini mengatakan kabiru mi'ah, bertakbirlah seratus, hitung lagi. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, seratus. Sabbihu mi'ah, bertasbihlah seratus, hitung lagi. Kalau kita lihat sepintas, apa kira-kira kesalahannya? Berzikir dihitung, apa salahnya? Tetapi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengetahui cara-cara menghitung zikir seperti ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau mengatakan apa? Mahalan ya kaum, uddu sayyiatikum. Pelan-pelan kalian wahai kaum, hitunglah keburukan-keburukan kalian. Di sini beliau ingin mengingatkan bahwa jalan menuju sorga itu tidak dibikin-bikin oleh manusia sendiri. Tidak diciptakan dengan rekayasa kita sendiri-sendiri. Harus ada petunjuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis yang sahih oleh seorang sahabat Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasbih tasbih yaminihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung zikir beliau dengan tangan kanannya. Di dalam riwayat lain yang sahih, beliau bersabda, "Fa innahunna mustantaqat mas'ulat." Karena jari-jari itu akan dimintai pertanggungjawaban dan akan berbicara di hadapan Allah, mempersaksikan zikir yang kita ucapkan. Ini petunjuk yang sempurna. Ibnu Mas'ud mengingkari mereka dengan mengatakan hitunglah kesalahan-kesalahan kalian. Dan di akhir ucapan ini beliau mengatakan ketika mereka beralasan, yakni orang-orang ini ketika ditegur mereka beralasan, mereka mengatakan Wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna illal khair. Demi Allah wahai Ibnu Mas'ud, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Niat kami baik, maka beliau menjawab, "Wa kam min muridin lil khairi la yusibu." Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak pernah mencapai kebaikan tersebut karena jalannya salah. Niat yang baik itu bagus, tapi jalannya juga harus benar. Jalan yang benar adalah jalan yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala disyariatkan oleh Allah yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Makanya ibadah itu ibadah adalah jalan menuju keridhaan Allah. Apa arti ibadah? Ibadah definisinya kata para ulama adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal akwali wal a'mali al zahirati wal batina. Ibadah adalah satu istilah. Satu nama yang mencakup, yang meliputi segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Baik itu ucapan atau perbuatan yang lahir maupun batin. Ibadah itu harus ukurannya dicintai dan diridhoi oleh Allah. Bukan keinginan masing-masing manusia. Bukan kemauan masing-masing manusia. Kalau kemauan masing-masing kita, mestinya misalnya untuk ibadah haji tidak perlu jauh-jauh kita ke Mekah. Terlalu mahal biayanya. Cukup kita tawaf keliling Monas ke Jakarta saja. Ibu kota kita juga. Tapi tidak demikian yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah itu kemauan kita, mestinya dengan logika kita, waktu kita bangun subuh kan masih kuat tenaganya. Kok sholatnya cuma dua rakaat? Sementara isya sudah di akhir waktu, sudah mengantuk, orang sudah ingin istirahat. Harusnya cukup dua rakaat saja. Tapi ternyata tidak demikian pertimbangannya. Allah mensyariatkan itulah yang diridhoinya manusia tidak boleh menjadikan ukuran keridoan atau kebaikan dalam ibadah dengan pertimbangan akal, perasaan atau pikiran mereka sendiri-sendiri. Coba kita lihat contoh bagaimana sesuatu yang dianggap baik bahkan luar biasa ternyata tidak diridhoi oleh Allah dan tidak menjadikan orang itu menempuh jalan menuju sorga, bahkan semakin menjauh dari sorga. Ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Insya Allah mungkin di antara kita ada yang pernah mendengarkan hadis ini. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim ada tiga orang sahabat yang pernah datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya kepada istri beliau di rumah, bagaimana ibadahnya Nabi sewaktu di rumah, bagaimana puasanya, bagaimana sholat malamnya, bagaimana dia bergaul dengan keluarga beliau. Dijelaskan oleh istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana sholat malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidur dulu, kemudian sholat malam. Kalau puasa, puasa sunnah, kadang-kadang beliau berpuasa, kadang-kadang tidak. Kemudian masalah bergaul dengan keluarga, ya seperti manusia normal lainnya. Bergaul dengan keluarga beliau. Masya Allah ketiga sahabat ini ternyata sedang semangat-semangatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ka'annahum taqaluha." Seolah-olah mereka menganggap ibadah ini kurang. Sedikit. Jadi sejak dulu sudah ada orang yang tidak puas dengan atau merasa masih belum cukup dengan petunjuknya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Orang kalau sedang semangat, pengennya selalu lebih. Akhirnya salah seorang dari yang tiga ini mengatakan, "Amma ana fa aku laila wala arkudu abadan." Saya mulai saat ini setiap malam saya akan sholat sunnah, sholat tahajud semalam suntuk dari habis isya sampai subuh. Tidak mau tidur. Setiap malam. Orang yang kedua mengatakan, wa amma ana fa asumu dahra wa la uftiru abadan kalau saya saya akan berpuasa setiap hari tiap hari puasa sunnah tidak ada diseling-selangi dengan tidak puasa pokoknya setiap hari puasa sepanjang tahun seperti Ramadan puasa penuh dan tidak mau diselang-selingi dengan tidak berpuasa selama-lamanya orang yang ketiga mengatakan Wa amma ana fa'atazilun nisa awala la atazawwaju abadan. Adapun saya saya akan menjauhi perempuan tidak mau menikah selama-lamanya. Biar bisa konsentrasi ibadah saja. Coba lihat. Perbuatan mereka yang tiga ini didasarkan pada pertimbangan pikiran. Ini kelihatannya luar biasa, ini kelihatannya lebih menunjukkan semangat, ini kelihatannya menunjukkan kesungguhan. Ternyata apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendengarkan ucapan mereka bertiga langsung dipanggil. Beliau bersabda kepada mereka, "Antumul ladina kultum kada wa kada." Apakah kalian tadi yang mengucapkan ucapan ini dan itu? Ama wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu. Ketauhilah demi Allah kata Rasulullah SAW. Demi Allah, aku ini adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah dibandingkan semua manusia. Ini kaidah penting. Yang paling tahu cara mengungkapkan takwa, cara mengungkapkan cinta kepada Allah, cara mengungkapkan rasa takut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang melebihi beliau. Barang siapa ada yang mengatakan ada seorang dari umat ini yang keutamaannya melebihi Rasulullah SAW, maka ini adalah pemahaman yang kufur. Tidak ada seorang pun yang lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah dibandingkan Rasulullah SAW. Jadi beliau bersabda, demi Allah aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kamu sekalian. Walakinni asumu wa uftiru tapi bersamaan dengan itu ketika saya berpuasa sunnah kadang-kadang juga tidak puasa. Berarti ini cara bertakwa yang benar. Bukan seperti yang kalian lakukan dari dari pikiran atau perasaan semata-mata. Wa usalli wa arkudu. Saya melaksanakan sholat malam tapi juga diselingi dengan tidur. Karena ajaran Islam itu tidak menyuruh sesuatu yang mencelakakan diri sendiri. Tidak tidur semalam suntuk, orang akan celaka sakit. Bisa menjadikan berbahaya fisiknya. Wa atazawwajun nisa dan saya pun menikah, bergaul dengan keluarga beliau layaknya manusia normal yang lainnya. Sudah ditegur seperti ini Rasulullah SAW menutup sabda beliau dengan ancaman yang keras. Beliau bersabda, "Faman rogi ba'an sunnati falaisa minni maka barang siapa yang tidak suka dengan cara-cara beribadahku, maka dia bukan golonganku. Artinya, i apa ini apa yang dilakukannya tidak diridai oleh Allah dan tidak akan membawanya kepada sorga. Ketiga sahabat ini langsung bertobat, tidak jadi melakukan perbuatannya. Yang kita ambil faedah dari hadis ini, paling tidak ada dua. Yang pertama, kita tidak ragu ketiga sahabat ini niatnya ikhlas. Mereka tidak pamer. Datangnya ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya sembunyi-sembunyi, bukan untuk dipamerkan. Niat mereka ikhlas. Tapi ingat, niat yang ikhlas tidak cukup. Caranya harus benar. Tidak boleh misalnya ada orang yang berkeyakinan Antum pernah dengar mungkin dulu waktu masih kecil kita pernah nonton apa film si Pitung. Dia mencuri harta orang-orang kaya tujuannya untuk bersedekah sama orang miskin. Tidak boleh meskipun niatnya benar. Tapi caranya dengan mencuri tidak diperbolehkan. Jadi niat yang benar harus didukung dengan cara yang benar. Karena Islam tidak membolehkan kaidah Yahudi Al-ghayatu tubarrirul wasilah. Tujuan itu menghalalkan segala cara. Tidak boleh seperti itu. Jadi niat yang benar harus didukung dengan cara yang benar. Niat yang benar itu adalah niat ikhlas karena Allah. Cara yang benar adalah mengikuti syariat Allah yang diturunkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal tersebut tertolak. Yang kedua, amal kebaikan atau amal soleh ukurannya adalah kecintaan dan keridoan Allah, bukan pertimbangan akal atau perasaan pikiran manusia. Kita menganggap baik sesuatu, tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka jangan lakukan karena itu tertolak, tidak diridhoi oleh Allah dan tidak akan menyampaikan kepada surganya. Inilah cara untuk menentukan amalan soleh. Nah oleh karena itulah dari sini kita ketahui cara untuk bisa meniti jalan menuju sorga tidak lain adalah berpegang teguh dengan petunjuk Allah, belajar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu berusaha untuk mencari sebab-sebab mengenal hidayah Allah, memahaminya kemudian berusaha mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, garis yang disyariatkan oleh Allah, maka dialah orang yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Sudah ada nih. Oh bukan ini, ada ini. Oh ya. Hah? Lagi lima Ya. Jadi berpegang teguh dengan petunjuk Allah, dengan tali Allah, inilah yang menjadikan manusia akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Nah, oleh karena itulah Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, jamaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi menetapi jalan ilmu Allah Subhanahu wa taala <clears throat> menjadikan kebaikan pada diri seorang hamba kalau dia berpegang dengan sebab kebaikan. Sebab kebaikan adalah menuntut ilmu. Membaca Al-Quran, belajar tafsirnya dengan pemahaman yang benar. Membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keterangan dari para ulama yang menjelaskan maknanya dengan benar. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufakihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Ciri-ciri utama orang-orang yang dikehendaki kebaikan padanya, dia ada semangat untuk belajar agama memperbaiki diri, mengoreksi kesalahannya, kekeliruannya dalam iman, dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya ilmu menuntut ilmu agama adalah amalan yang tidak ada yang mengalahkan keutamaannya setelah amalan-amalan yang diwajibkan dalam Islam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah mengatakan, "La syai'a afdhala min talabil ilmi idza hasunat fihi niyatu." Tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada amalan menuntut ilmu jika seseorang bisa melakukannya dengan niat yang benar. Tidak ada yang lebih utama. Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahkan menyimpulkan semua keutamaan dan kedudukan tinggi dalam agama itu merupakan buah daripada menuntut ilmu. Beliau pernah mengatakan dalam kitab Miftahu dari Sa'adah, kullu sifatin madahallahu bihal abda fil Qur'an fahuwa min thamratil ilmi wa natijatihi Wa kullu sifatin dhammallahu bihal abda fil Qur'an fahuwa min natijatil jahli wa samratihi semua sifat baik yang menjadikan seorang hamba dipuji yang disebutkan dalam Al-Quran maka itu merupakan buah dan hasil daripada ilmu menuntut ilmu Sebaliknya semua sifat buruk yang menjadikan seorang hamba dicela yang disebutkan dalam Al-Qur'an celaan tersebut maka itu merupakan hasil dan buah daripada kebodohan, kejahilan, ketidakpahaman terhadap agama. Coba lihat, semua kebaikan ada pada ilmu. Karena dia adalah yang menuntun kita untuk menuju jalan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kebodohan, ketidakpahaman terhadap agama ini akan membawa kepada sifat-sifat keburukan yang nanti ujung-ujungnya akan membawa kepada neraka. Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azakumullah. Coba lihat dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifatnya penduduk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ternyata ciri utama yang ada pada diri mereka di dunia mereka tidak mau mendengarkan nasihat dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau menggunakan hatinya untuk merenungkan ilmu petunjuk Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman paling tidak saat ini ada dua ayat yang saya ingat. Pertama firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun coba lihat sungguh-sungguh kami telah jadikan untuk menghuni neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Apa sifat utama mereka-mereka yang naudzubillah min dalik menjadi penghuni neraka jahanam? Mereka adalah orang-orang yang lahum kulubun. Mereka punya hati. Tetapi tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah. Tidak mau belajar dengan hatinya. Mereka punya penglihatan tidak digunakan untuk membaca tanda-tanda kekuasaan Allah dan mereka memiliki pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengarkan Al-Quran, mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat buruk yang dimiliki oleh penduduk neraka. Makanya Allah berfirman, "Ulaika kal an'ami bal hum Mereka seperti binatang ternak bahkan mereka lebih tersesat lagi naudzubillahi min Insya Allah karena sudah waktu kita cukupkan. Insya Allah kita akan teruskan nanti setelah salat isya dengan tanya jawab ya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sallallahu wasallam barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isan la yaumiddin wa akhiru da'wana hamdulillahi rabbil alamin.